Mitra bisnis, kisru tentang Mahkamah Konstitusi berlanjut setelah MK mengadili sendiri uji materi yang berkaitan dengan dirinya dan membatalkan aturan yang mensyaratkan calon hakim MK dengan latar belakang politik minimal harus nonaktif 7 tahun karena aturan itu dinilai diskriminatif. MK juga menolak adanya lembaga majelis kehormatan hakim konstitusi yang dibentuk untuk mengawasi kinerja hakim MK karena menurut MK Sistem check and balances hanya untuk wilayah eksekutif dan legislatif, bukan untuk yudikatif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal kisruh MK ini? Ya, kedudukan MK ini harus ditinjau kembali dan kewenangan-kewenangannya ditinjau kembali, termasuk juga undang-undangnya. Karena selama ini kan yang dilakukan oleh MK ini hanya mengajibisi review undang-undang ada tambahan lagi malah kita pilkada. Nah, melihat fakta-fakta yang terjadi selama ini, terutama sejak tertangkapnya Asyik Muhtar itu, maka keistimewaan-keistimewaan MK ini memang harus ditinjau kembali. Harus ada perbaikan undang-undang MK dan cara rekrutmennya. Saya sudah melihat memang kinerja MK ini harus ditinjau kembali. Jadi harus ditinjau kembali mulai dari undang-undangnya dan yang sekarang ini harus diganti seluruhnya. Harus dilakukan rekrutmen baru untuk memberikan kembali trust publik itu kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ini kan MK kehilangan trust dari masyarakat. Jadi kalau buah mahkamah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat, ya pasti produknya juga tidak dihormati. Keputusan-keputusan MK, juga undang-undang MK yang, yang sekarang dijalankan ini dengan kembali. Nah, jadi menurut saya memang ini harus ada keputusan yang istimewa dari eksekutif dan legislatif dari lembaga kepresidenan dan DPR untuk melakukan revisi total terhadap keberadaan MK. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak dalam polemik soal MPR sekarang ini. Ini kan hakim-hakimnya sudah kehilangan trust publik karena menurut saya sih sangat mustahil ya hanya satu orang hakim aja yang terkena suap, yang melakukan menerima suap, karena keputusan mereka ini kan kolektif. Ya pasti juga suapnya juga kolektif lah. Nah, tapi memang KPK sendiri kan belum menelusuri ke hakim-hakim yang lain. Nah, tapi secara umum sih dengan adanya kasus satu motor itu keseluruhan hakim EK yang sekarang ini telah menjadi kehilangan trust publik. Oleh sebab itu, menurut saya tidak perlu lagi ada perdebatan mengenai keberadaan undang-undangnya. Jadi yang ada sekarang ini di hakim-hakimnya nonaktifkan sampai undang-undang itu jadi. Demikian pengamat politik Adi Masardi. Saya Wendy Lim.